Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. إنه كان في أهله مسرورا Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. إنه ظن أن لن يحور Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqsimu maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.